Kita dengarkan apa kata Ustadz. Kita dengarkan apa kata Ustadz. Apa kata Ustadz. Kalau Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW, Man sholla bainal isya'aini isyrina rak'atan Siapa orang sholat antara maghrib dan isya 20 rakaat Banallahu lahu baitan fil jannah Allah akan membangunkan bagi dia satu rumah mewah di surga jangan rumah mewah inti dikasih rumah SS ada di dunia yang paling pojok sendiri kalau cuma 20 rakaat mau anda sholat tapi kalau Allah menjanjikan surga rumah mewah di surga kalau perlu ente setiap hari punya rumah mewah rumah mewah rumah mewah di surga asal kamu istiqamah 20 rakaat setelah maghrib sebelum isya وقال عليه الصلاة والسلام من صلى بعد المغرب ست ركعات لا يتكلم فيما بينهن بشيء adalna lahu ibadata isnatai asyarata sana siapa orang sholat antara maghrib dan isya enam rakaat tapi tidak berbicara di situ urusan dunia atau urusan yang lainnya antara sholat ini maghrib dan sholat enam rakaat gak ada pembicaraan yang lainnya kecuali kalau pembicaraan yang baik maka sebanding dengan ibadah 12 tahun sebanding pahalanya dengan ibadah 12 tahun nah itu sholat antara maghrib dan isya ini jangan ditinggalkan kalau bisa iya kan Tuh, apa kata Ustadz? Iya kan? Tuh, apa kata Ustadz?